Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih <clears throat> wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'dhiman li syanih wa asyhadu anna muhammadan abduhu <clears throat> wa rasuluhu adda ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih amma ba'du ayat wal akhwat wal ummahat jadi kesimpulan apa yang saya sampaikan di kajian kita tadi adalah bagaimana kita sebagai orang yang beriman insya Allah berusaha untuk mencari sebab-sebab kemuliaan dan rahmat Allah yang sesuai dengan keadaan dan kondisi diri kita. Diri kita. Yang kita mengetahui bahwasanya kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui keadaan yang paling pas untuk diri kita sehingga dia mensyariatkan hukum-hukum yang berbeda-beda antara laki-laki dan perempuan sebagai sebab untuk memuliakan mereka. Meskipun tentu saja ayatuhal ahwat wal ummahat hukum asalnya dalam Islam itu laki-laki dan perempuan sama <clears throat> secara umum dalam hal yang berhubungan dengan pahala dan ancaman, kewajiban beriman, itu hukum asalnya sama laki-laki dan perempuan. Tapi dalam hal-hal tertentu dibedakan karena memang kondisi keduanya yang berbeda yang mengharuskan adanya perbedaan tersebut. <clears throat> Dan ini justru merupakan bukti agama ini disyariatkan oleh Allah yang maha mengetahui tentang keadaan dan kemaslahatan yang sesuai dengan masing-masing dari jenis manusia. <clears throat> Maka oleh karena itu, ma'asyiral akhwat wal ummahat <clears throat> Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an dalam ayat yang menjelaskan tentang kemuliaan bagi masing-masing dari jenis laki-laki dan perempuan. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu bihi ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim qanitatun hafizatun lil للغيب bima hafidallah Allah Allah kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan, perempuan karena Allah memang telah menjadikan kelebihan sebagian di atas yang lain dan karena laki-laki itu yang menginfakkan hartanya memang tugasnya mereka membiayai dan memberikan infak kepada keluarganya. Fasalihatu maka seorang wanita yang soleh adalah wanita yang qanitatun selalu tunduk kepada Allah. Hafizatun lil ghaibi dia selalu menjaga kehormatan dirinya dengan menetapi rumahnya, menjauhi sebab-sebab yang mendatangkan fitnah bima hafidallah karena Allah telah menjaga Allah dirinya. Menjaga dirinya. dirinya. Jadi di antara bentuk keimanan seorang perempuan, seorang wanita kepada Allah dan ungkapan rasa syukurnya adalah dengan dia menjaga dirinya karena Allah telah menjaganya. Dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala adalah penjagaan yang sempurna. Nah, oleh karena itu di sini seorang wanita muslimah dimuliakan dengan sebab-sebab kemuliaan yang besar. Ketika dia berada di rumah, menjadi sebab tegaknya kebaikan di rumahnya, menjadi sebab untuk baiknya pendidikan anak-anaknya dan anggota keluarganya, menjadi sebab untuk menenangkan suaminya yang baru pulang misalnya dari kerja dari luar rumah ketika mendapati banyak permasalahan atau fitnah yang disaksikannya di luar rumah maka ini akan sungguh menjadi benar-benar penyejuk hati. Penyejuk hati sebab kebaikan dalam rumah tangga tersebut. Karena kita ketahui bersama al akhwat wal ummahat di antara sebab terbesar yang menjadikan timbulnya banyak masalah dalam rumah tangga, enggak, enggak, ketidakharmonisan atau apapun bentuknya di antara sebab terbesarnya adalah karena perbuatan maksiat atau ketidaktaatan salah satu dari anggota keluarga, keluarga, terutama suami dan istri. Salah seorang ulama salaf pernah mengatakan, Inilah aksillah a'sillaha fi Aku pernah berbuat maksiat kepada Allah, maka aku melihat dampak buruk dari maksiat yang aku lakukan ada pada tingkah laku buruk yang diperbuat oleh istriku. Suaminya yang berbuat dosa, langsung Allah berikan hukuman dengan perlakuan buruk dari dari orang yang paling dekat dan paling dicintainya, yaitu istrinya. Itu istrinya. Atau sebaliknya, istrinya yang berbuat buruk langsung nampak dampak keburukan tersebut pada tingkah laku suaminya. Kalau sudah begini kejadiannya, apakah mungkin rumah tangga ini bisa damai, harmonis, bisa timbul saling cinta dan kasih sayang yang mendatangkan kebahagiaan bagi keduanya? Jelas ini akan sangat-sangat sulit atau bahkan mungkin bisa dikatakan tidak mungkin tercipta keharmonisan dalam rumah tangga seperti itu. Makanya saling menasehati dalam kebaikan. Saling berusaha untuk memperbaiki diri saling memahami kemuliaan masing-masing untuk mengusahakannya dengan maksimal. Yang laki-laki sesuai dengan kewajiban yang Allah bebankan baginya, demikian pula yang perempuan sesuai dengan kemuliaan yang Allah jadikan padanya. Ini yang justru akan banyak menyelesaikan masalah dan inilah rumah tangga yang harmonis yang disebutkan dalam Al-Qur'an termasuk doa penting yang diucapkan oleh hamba-hamba Allah yang sempurna keimanannya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, anugerahkanlah bagi kami pada diri istri dan anak-anak kami mereka sebagai penyejuk hati qurratul ain dan jadikanlah kami sebagai pemimpin panutan bagi orang-orang yang bertakwa. Makna istri dan anak-anak sebagai penyejuk hati sebagaimana yang ditafsirkan oleh Imam Al Hasan Al Basri an yuriyallahu li abdihil muslim fi waladihi wa waladi waladihi wa hamimihi ta'atallahi azza wa jal la wallahi la syai'a aqarra li ayyun li aynil muslim li'ainil muslim min ayyara waladan aw walada waladin aw hamiman lahu muti'an lillahi azza wa jal. Yaitu dengan Allah memperlihatkan pada hambanya yang beriman, pada diri istri, anaknya, orang-orang yang dicintainya mereka semua dalam ketaatan kepada Allah. Maka demi Allah tidak ada satupun yang lebih menjadikan sejuk pandangannya orang-orang yang beriman melebihi ketika dia melihat anaknya, cucunya dan orang-orang yang dicintainya menegakkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan para ummahat dan akhwat sekalian sebagai hamba-hamba yang selalu bersyukur kepadanya, menyadari kemuliaannya yang sungguh tidak akan mungkin dia merasakan ketenangan dan kebahagiaan hidup kecuali dengan mengusahakan kemuliaan tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menetapkan kita di atas hidayah Islam dan di atas hidayah sunnah sampai di akhir hayat kita. Demikianlah kajian kita di kesempatan siang hari ini. Semoga bermanfaat. Masih banyak pertanyaan yang akan kita jawab, maka saya berikan waktu yang eh, lebih untuk pertanyaan. Insya Allah saya cukupkan. Mohon maaf jika ada yang salah dan kurang berkenan. Sallallahu wasallam barak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi isanin la yaumiddin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.